I'm a lover, more like a sister. I know you since we were lighting. Yeah, don't mess it up. You're sucking that. You only gonna push me away. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. So don't go. off 6,000 times. Oh, I'm gonna make it obvious. I'm gonna make it clear. Want me to spell it out for you? Ever no I'm gonna make it obvious. I'm gonna make it clear. Want me to spell it out for you? Ever you're looking insane. you're turning on my door. It's two in the morning, the rain's pouring. I've been hit it before. You don't mess it up, you're talking that shh. You only gonna push me away. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. So don't go looking. me to spell it out for you. L-V-R-I-N-D, F-R-I-E-N-D-A's. How many very obvious? How many very clear? Cause you know, cause you know it just friends, baby. Ola, Satu kalimat, you got the style. Kamu keren, uh, kamu bisa membawakan lagu ini dengan gaya olah yang dari Mojokerto. Saya bangga dengan kamu karena ini menjadi hal yang berbeda bahwa kamu bisa membawakan sebuah lagu yang sangat berbeda dengan aslinya dan kamu membawakan dengan diri kamu sendiri dari itu yang paling penting dalam bernyanyi. Ya. Ola. Gimana rasanya nyanyi di babak showcase malam ini? Uh, eh, senang mendebarkan. Sebelumnya udah pernah di panggung yang besar seperti ini? Uh, belum. Belum ya? Belum. Baru sedikit catatan Jud. Hah? Dia ini kan... Ini Judika belum ngomong udah dipotong-potong ini kurang ajar ini. Ngasih informasi ke Judika, dia 8 kali mencoba ya. Nah, dia ini, yeah. Iya. 8 kali dia mencoba. Ya berarti ini pertama sampai ke Tepuk ya. tangan dulu dong buat Ola. Aku diseneni tok nang nang aku dimarahin sama Maya loh nang. Iya, Maya iya. iki koyo ono masalah pribadi atau masalah keluarga Maya. Nanti dibantu, Mas. Enggak, darling, ini lo anak-anak kurang ajar, jangan kasih diskon ya. <laughs> Oke, okay, Ola, aku ikut perjalanan dari audisi. Aku salah satu yang sebenarnya dari dulu mencari uh, magicnya kamu di mana, gitu. Maksudnya aku sekedar suka ya dari awal, tapi aku aku uh, masih bilang sama teman-teman uh, ya, ya, tenang. Ya, tenang. Ya, silakan silakan silakan silakan. Lebih besar lagi powernya mana sabar, power? Bu. Bu sabar, sabar Bu, sabar Bu, sabar. Iya, gitu. Di awal aku nggak terlalu apa ya, maksudnya notice sama kamu gitu. Oke, aku suka karakternya gitu, tapi aku pengen karena gini, ini perjalanan kan panjang kalau nanti sampai 15 besar aja udah 15 hari 15 lagu sebelum audisi udah berapa puluh lagu gitu. Jadi aku pengen aku selalu ngukur nanti dia ngapain gitu. Tapi ternyata hari ini aku eh, bangga sama kamu. Ini salah satu yang terbaik menurut aku perjalanan lagu-lagu kamu. Kamu bawain lagu ini tenang, temponya kamu sikat dengan enak banget, kamu santai. Ya itu ini salah satu berita bagus dan aku menunggu untuk penampilan berikutnya kalau kamu aku pengen sih kamu masuk ke Bapak Gubernur karena kamu aku tahu kamu orang yang bekerja keras banget ya dan kamu melihat ada perkembangan yang luar biasa. Mudah-mudahan uh, voters pilih kamu bisa masuk ke babak uh, spektakuler. Semangat. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi untuk Ola. Yes. Daniel, Daniel, dikit Daniel. Daniel sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit buat Ola ya. Aku pengen uh, penonton Indonesia mengerti kalau Ola ini adalah salah satu orang yang aku lihat amat sangat bekerja keras ya. Jadi aku percaya untuk kedepannya mudah-mudahan kalau di vote Ola pasti akan terus bisa meningkatkan penampilannya. Hmm. Iya kalau Ola ini di vote kamu harusnya ngomong sekarang di kesempatan Sudah yang habis waktunya. Sebentar, setitik, so, so. kamu harus ngomong di Mojokerto bupati atau wali kota? wali kota. Wali kota, ngomong sama eh. wali kotamu untuk di vote sekarang, suruh vote. Kampung bojone gak ngerti wali kota apa bupati opo sih iki? Lho kan iso iso salah, Mai. Salah. <laughs> Jadi siapakah calon idola Indonesia selanjutnya? Cari tahu jawabannya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Oke, terima kasih.